dibaca satu, jika dihentikan mad, iwad. Itu ya. Jadi belajarnya enak. Jadi semua kalangan bisa dapat. Anak-anak yang baru belajar, sepuh yang memang baru belajar terlambat, ini kan kayak kayak mudah. Eh, saya belum bisa cepat itu ya nggak apa-apa, pelan kayak gini. Kho, khi, khu, bah. Khu, khon, khoni, khoh, naminal, Mukhni makhikhan khonikho. Gitu kan? Pelan orang baru belajar baca, nah kan? enggak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada tidak, gitu kan? Itu Pak Haris saya baru 60 tahun baru sadar, ya enggak apa-apa, berarti baru bangun. Ayo mari gitu. Jadi kalau udah bangun jangan tidur lagi nanti kesiangan. <laughs> Gitu. udah tidur lagi jam 2 Masya Allah, ah baru jam 2, ah tanggung, mau salat malam terus sebentar, mau sahur sebentar. Tidur lagi, eh akhirnya kesiangan kan. Jadi kalau sudah bangun, sudah ada hidayah, mari terus gitu ya. Cari hidayah, cari belajar, lengkapi ilmu yang ada. Eh, gitu kan? khubah Khukhan naminal mukhni makhikhan khanikha. Dan didubad دودا دني ددنا من المدن مديدا دني دا دادي دوبد دودا دني ددنا من المدن مديدا دني دا Kalau dicermati uh, nyanyi itu kan ada beat-beatnya, ada biramanya, ada ketukannya sama. Quran itu enak. Zainul Quran biaswatikum. Hiasi bacaan Quran dengan suaramu yang indah. Tapi jangan pakai jangan titik di situ tuh baru koma. Kenapa baru koma? Buat apa kalau Al-Quran gelik-gelik doang? Baik Ibu dan Bapak, untuk pembacaan murotal hari Rabu bisa dipersiapkan ya. Eh, surah Al-Anfal ayat 40 sampai ayat 75. Dan hari Rabu juga kajian kita adalah indeks Quran. Di hari Selasa ini kita masih meneruskan surah An-Nazi'at ya. Surah An-Nazi'at. Kita sudah memasuki ayat yang ke-25 ya kalau nggak salah. 225 kita akan teruskan kembali masih dalam metode putus sambung ya. Ini untuk ibu dan bapak yang mungkin baru belajar, baru memahami uh, bagaimana cara membaca. Ayat 26 sekarang ya. Surah Ad-Dazi'at ini. Ayat ke-26. Dan untuk murotal sekali lagi kami sampaikan surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ayat 40 hingga ayat 75. Disampaikan oleh Syekh Muhammad Ya Abdullah Al-Matrud ya. Ini ada lagi yang e, untuk belajar lebih lebih mudah diikuti Syekh Huzaifi ya. E, ini ini ada lagi beberapa syekh banyak sekali ya e, kita untuk belajar itu. Di antaranya kalau di sini Al-Matrud ya. Ya, Abdullah Muhammad Al-Matrud. Baik. Sudah di ayat ke-26. Ada beberapa ibu dan bapak juga yang ingin dibacakan ikro ya. Ini Mukti juga lagi belajar ikro ini ya eh, bacanya. Itu ya di ayat di di ikro 5 kalau ibu dan bapak memiliki ikro 5 itu di halaman 23 ya 23 ini ada 23 24 ikro 5 dilihat di sana sama untuk belajar menyambung kan ada kode kode tuh kalau kelas sukro. Kode aflahal mu'minun tuh pada ada disukun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Al mu'minun ini. Tuh. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ini surat Al-Mu'minun ya ini al aflaha faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاة ya على صلوات wah ini dibaca di sini yang lain salat di sini enggak ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون itu ya al-mu'minun ini mungkin juga lagi menghafal, membaca dan menghafal. Di halaman 23. Cari ulang ya dari atas. Iqra 5 tuh. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواج إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى فمن ابتغى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذي إيه؟ والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون Ikro ya, itu bagus juga ya untuk diikuti yaitu untuk melancarkan. Seperti di Ikro 5 halaman 24 di sana ada bagaimana cara membaca Lafadz Allah. Sudah dijelaskan. Tuh, Allah dibaca tipis dan tebal. Wallahu Rasulullah. Lafadz Allah dibaca tebal apabila sebelumnya berharokat A atau U, fatah atau doma. Maka dibacanya loh, Allah, tebel gitu ya. Tuh. Kul huwallahu ahad. itu tebal. Allahus samad. Itu lafad Allah ya. Di bawahnya. Alladzina tagaw fil bilad. Fa'ak, fa'ak hamas. Fa'aksaru fihal fasad. Nih. Tilka ayatullah. Tebal lafad Allahnya. Kenapa? Sebelum lafal Allahnya baris di atas. Tilka ayatullah. Enggak ayatullah. Ayatullah. Tuh lafal Allahnya dibaca tebal. Nih ya. Ikro lima. Untuk belajar membaca, belajar hentak-hentak juga enak. Faizahum ikhfasapawi. Faizahum bisahirah. Yaslaunaha yaumaddin. Tuh yasad يصلونها yawmaddin الدين Mujahidin. Allah المجاهدين Allah ini baca dibaca tebal faddalallah Allah maka kemarin banyak yang bertanya Pak mohon contoh-contohnya jadi di kelima banyak ya ini contoh cara membaca lafad Allah mana yang tebal mana yang tipis ini yang tebal tafkhim atau tahlid. Faddalallahu mujahidin. Tuh tebal kan? Wallahu waliyul mu'minin. Tuh wallah. Warabbul arshil azim. Ini enggak ada pada Allahnya. <coughs> Kemudian tilka hududullah kan hududallah hududullah pada Allahnya dibaca tebal. Yubayyinullahu ayatih Lafad Allahnya dibaca tebal. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ والأرحام Nih Mukti ya Nih belajar lagu nih Mukti Baca sudah bisa, hafalan sudah banyak Lagunya Mukti yang belum sama artikulasinya وَاتَّقُوا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام itu. Sedangkan lafal Allah dibaca tipis ada di Iqra 5. Nah, kapan-kapan ibu catat aja ya. Di Iqra 5 halaman 25. Jadi Iqra 5 Iqra 5 halaman 24 tadi tentang lafal Allah yang tebal, tabkhim, taglid. Sedangkan di halaman 25 cara membaca lafal Allah ini sudah mulai tajwid nih ikro lima ya. Yang besar tapi ikro limanya. Ini di halaman di ikro lima halaman 25 bagaimana cara membaca lafad Allahnya dibaca tipis. Bila sebelumnya berharokat i asroh itu di bawah. Maka dibacanya lah nih mukti. Bismillah. Kenapa bismillah gak bismillah? Karena sebelum lafad Allah ada huruf berbaris patah eh kasroh tuh. Sebelum lafad Allah ada huruf kasroh, ada huruf ke baris di bawah. Jangan bismillah, bismillah. Walhamdulillah. Tuh, ibu memiliki ya ikra limanya untuk belajar tajwid. Kan kemarin sudah metode-metode putus, putus sambung lagu. Nah ini tajwidnya mulai untuk latihan-latihan nih. Bismil, Bismillah, walhamdulillah, la quwata illa billah. Kan la haula wala quwata illa billah. Illa billah. Ini potongan-potongan Quran ya diambil di sini. Khalaqal mauta wal hayata itu di haya di surat Al-Muluk ya Tabarok. Afa aminu makrallah. Ini tebal tuh makrallah. Karena sebelum lafaz Allahnya baris di atas. Makrallah jangan makrallah. Wa yursilu alaikum hafazah wa yursilu alaikum hafazah. Wa huwa kulli syai'in alim. Di sini enggak ada lafaz Allahnya. Wa huwal aliyul azim. Nah, ini baru yuhasib yuhasibkum bihillah jangan bihillah bihillah. Kenapa lafaz Allahnya dibaca tipis? Karena sebelum lafaz Allah ada huruf berbaris ka kasroh tu bihillah. Wallah tebel. Karena sebelum dapat Allah baris di atas. Taglid ya. Tebel, tafkhim sama. Wallahu bima ta'amaluna alim. Tuh, kulillah, jangan kulillah. Karena sebelum dapat Allah baris di bawah tuh. Di bawah lam ada baris di bawah. Baris kasroh. Kulillahu asra'u makro. Wa kafa billahi syahida. Billahi itu tipis. Karena sebelum dapat Allah ada huruf ba' Ada barisnya di bawah. Bi. Billah jangan billah ya. Wa kafa billahi syahida. Wallazi akhrajal mar'ad. Wallazi. Nah ini majaz idmun fasil. Kemarin ada yang bertanya apa bedanya mad jaiz bin fasil? Mad jaiz fasil matobinya ketemu alif tuh wallazi akhrajal mar'a. Atau kalau cetakan timur tengah matobinya ketemu hamzah di lain kalimat. Sedangkan madu wajib mutasil sebelahnya tuh. Faja'alahu gusa'an ahwa ahwa. Matobinya ketemu Hamzah. Jadi kalau mad wajib mutasil matobi ketemu Hamzah. Mad jaiz pasil matobi ketemu Alif. Cetakan Indonesia cukup begitu. Kalau cetakan Timur Tengah. Kalau mad wajib mutasil matobi ketemu Hamzah. Satu kata, satu rangkaian. Satu kata itu dalam bahasa Arab satu kalimat. Sedangkan mad jaiz pasil Matobi bertemu Hamzah di lain rangkaian, di lain kata. Bahasa Indonesia, di lain bahasa Arab, di lain kalimat. Gitu. Itu gampang, mudah aja ya. Gitu. Ya kalau nggak belajar, ya, mah tetap aja susah membedakan mana si A, mana si B, mana air cuka, mana air putih. Susah nggak bedain orang nggak tahu. Nah, kalau sudah tahu mana air aki, mana cuka, sama-sama asamnya gitu kan. Itu beda, itu pasti beda ada perbedaannya. Gitu ya. Nih. Iya. Ini Mukti juga lagi belajar membaca dan tahsin di Ikro 5 halaman 25. Bismillah walhamdulillah la quwata illa billah khalaqal mauta wal hayah tawal hayata dihentikan jadi wal hayah afa aminu makrallah ويرسل عليكم حفظه وهو بكل شيء عليم وهو العلي العظيم يحاسبكم به الله والله بما تعملون عليم قل الله أسرع مكرا وكفى بالله شهيدا Walladzi nama jazman fasil ya. Walladzi akhrajal alif lam qamariyah. Mar'a mad asli. Faja'alahu marsilah qasirah. Gusa'a kalau dihentikan jadi mad iwan. Gusa'a jadi mad wajib muttasil. Gusa'an idhar hukum tanbin ketemu alif ketemu hamzah. Ahwa mad asli. Tuh. Di Iqra 5 halaman 26 27-nya ini bagus tentang idgom nih contohnya ya. Nih, kayak di halaman 26 nih. Ini nun mati atau tanwin saat berhadapan dengan lam atau ro idgom bila guna. Diidgomkan, dimasukkan tanpa disertai dengan dengung. Disebut idgom bila guna. Nih, nun nun mati atau tanwin masuk dengan suara tak dengung. Jadi suara n-nya tanwinnya hilang. Nah ini, man tuh. Jadi mar. Suara n-nya hilang, suara tanwinnya hilang marro'a min jadi mir mir rizqin atau mir rizq min rabbihim dibacanya jadi mir rabbihim itu idgham bila guna kenapa karena nun mati ketemu ro mir rusuli tu mir rusuli mir rusuli tu nunnya ketemu masuk ke ro ketemu ro nun matinya wallahu ghafurun tu tanwin ghafurur rahim wallahu ghafurur rahim Wallahu ghafurun idhar. Itu tanwin ketemu ha. Ghafurun halim tanwin. An ro'a hustagna dibacanya annya jadi ar. Ar ro'a hustagna. Inna ila rabbika ruj'a. Innya gunnah. Lahu shihaban shihaban masuk ke ro jadi shihabar. Lahu shihabar rosoda Falillahil akhiratu wal ula. Falillah. Lafad Allahnya dibaca tipis tuh. Falillah. Jangan falillah. Falillahil akhiratu wal ula. Alallah tuh. Lafad Allahnya dibaca tebel. Kenapa? Sebelum lafad Allah baris di atas. Alallahi tawak. Tawak. Tawaknya hamasnya hilang. Tawakkal. Walillah lafad Allahnya dibaca tipis. Walillahil asmaul husna. Madu wajib mutasil asma'u tuh. Fi matobi'i. Isatin rodiyah. Dibacanya jadi fi isatir rodiyah. Fahazamu fahazamuhum. Ih pasapawi nih. Mimati ketemu bak. Fahazamuhum biiznillah. Biiznillah. Lapan Allahnya dibaca tipis. Ini ya mikro limanya ya dimiliki ya. Ini banyak bagus untuk trik teknik belajar tajwid. Saling melengkapi kok buku itu. Baik kita lihat hmm, pelajaran surah An-Naziat sudah ayat ke-25 kemarin. Kita masuki ke 26-nya ayat 26 ya. Untuk murotalnya hari Rabu surah Al-Anfal ayat 40 sampai 75. Ya, untuk hari Rabu kita indeks Quran ya disiapkan Quran terjemah perkata atau terjemah Departemen Agama beserta indeks kelimanya ya. Itu. Indeks kelima Nah, indeks tercanggihnya lagi disusun kembali Ibu Erni ya <laughs> kemarin untuk terjemah perkataannya yang itu belum selesai Ibu ya ini Ibu Erni nih eh, Ustaz Sambu bagus sekali ya nanti ada Granada ada Kasyafi bagus banyak uh, kita belajar Baik, di ayat ke-26 dilihat.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 Karena tanwin ketemu lam jadi idgham bila gunah la'ibratal liman liman masuk ke ya jadi limai limai yakhsha digabungin Inna fi zalika la'ib la'ibratan limai limai yakhsha. Dilaguin digabung. Inna fi Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha liman yakhsha ayat 27 masih di surah An-Nazi'at ya juz amma juz ke-30 wa antum kenapa wa an nun mati ketemu ta ikhfa ikhfa itu nanti ada abad ada usad ada akrob sekarang ang aja dulu ya nanti kalau sudah profesional Nah, eng itu kalau ketemu kap dan kop banget. Kalau ini wa'an gitu. Wa'antum asyaddu khalqan amis sama ubanaha antum asyaddu khalqan. Kenapa khalqan? Tanwin ketemu hamzah, ini ketemu alif idhar. Khalqan Amis, alif lam samsiah. Alif lamnya nggak dibaca. Amis, amis sama u nih mad wajib mutasil. Kenapa? Nih, mad tabinya ketemu hamzah, satu kalimat. Amis sama ubanaha. Tanda wakopnya ini jim. Boleh berhenti, boleh enggak. Khof lamnya al-waqfu aula. Dihentikan lebih utama. Itu ya, tanda-tanda wakop ini kayak rambu-rambu lalu lintas di mana lampu merah, di mana lampu kuning, di mana lampu hijau. Ini di sini al-waqfu aula dihentikan lebih utama. Kuning sudah hampir mendekati merah berarti ya, merah gitu. Ayat ke-28. Ro ya. Oh, antumnya tadi belum disambung ya. Antum asyaddu khalqan amis sama ubanah Udah gitu pakai lagu. Antum أأنتم أشد خلقا خلقا أم السماء بناها itu ya أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها belajar makhraj itu belajar huruf dari ayu dulu. A i u ba belajar lagi gitu. A a a antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Tadi enam ya. Nih. Kan tadi sudah diputus, disambung, digabung. 26 ayat 26-nya. In inna fi إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع عين رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخر وأخ وأخر وأخرج ضحاها ya ayat 27 28-nya masih di surah An-Nazi'at e, kalau di talim ini dihentak-hentak di sini nggak usah dihentak ya yang penting diputus dulu nih rafa'a orangnya tebel rafa'a samkaha samte samkaha fasawaha fasawa mad asli fasawaha mad tabi'i gabungin rafa'a samkaha fasawaha rafa'a samkaha fasawaha laguin رفع سمكها فسواها ayat 29 wa aghtasha wa aghin wa agh bukan g wa ag bukan wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha wa aghtasha Lay, laylin. Huruf lin. Laylaha wa akhraja duhaha. Duhaha. Gabungin. Wa altasha laylaha wa akhraja duhaha. Wa alghin. Wa altasha laylaha. Wa akhraja duha mad asli. ha matobi. Itu itu aja ya tajwid mana nggak ada yang susah. Tapi kenapa banyak orang yang nggak ngerti tajwid? Ya, karena nggak belajar gitu. Ya, laguin. Wa wa aghtasha lailaha wa akhraja ha duha Ha kecil dan ha, ha besar ha dadah وأغن وأغ وأغ وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ayat 29-nya ya ayat 30-nya nih wal ardo wal ardo ba'da zalika dahaha tuh hari belajarnya gini terus diangka. Nanti mah jangan diajar lagi. Ini kan untuk pemula dulu ya. Untuk yang bentar kita nanti tadarus. Wal wal ardo ba'da zalika dahaha dahaha. Tapi jangan jangka pendek. Ini bagus loh. ya tidak ini karena kita tahsin makhrajnya nih. Wal ardo wal arda ba'in ba'da zalika dahaha. Banyak orang yang baca dahaha. Hurufnya beda. Kalau dibaca dibaca hurufnya sama, enggak ada artinya, beda. Dahaha gitu. Sambungin wal arda ba'da zalika dahaha. Laguin wal wal arda ba'da dzalika dahaha Ayat 31 Akhraja minha minha ma madu wajib mutasil tuh ketemu Hamzah atau bi-nya ya. ha wa mar'aha. Kalau ditaklim ini dihentak belajarnya. Akhraja min ha minha ha wa ha Itu disentak itu bagus untuk memori kita yang sudah apa ya, pikiran banyak pikiran ya. Hari ini hafal besok lupa gitu. Jadi kayak orang yang sudah tertidur lelap dibangunin. Sama seperti orang yang ongko bangun tapi dia masih ngantuk gitu. Ya. Dengan <laughs> dihentak itu jadi sadar. Jadi kesadaran kita belum 100% untuk belajar. Tapi di radio cukup akhraja akhraja minha ma'aha hamzah ma'aha wa mar'aha kalau ma'aha ini hamzah ini ain jangan ketukar banyak orang di sini ketukar akhraja minha ma'aha wa mar wa mar'aha. Gabungin. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha wa mar'aha. Laguin akhraja minha ma'aha wa mar'aha ain wa mar'aha tuh ayat 32-nya wal nah, alif lam qomariyah wal jiba matobi wal jibala aur ro-nya tebel tafkhim karena sebelum roh mati baris di atas tuh patah alifnya wal jibala arsaha wal tuh, wal jibala wal jibala arsa sin biasa sin kecil arsaha gabungin wal jibala arsaha laguin wal wal jibala wal jibala arsaha arsaha. Ayat 33. Mata'al. Kok mata'al? Karena tandunya ketemu lam. idgham bila guna. Mata, mata apa yuk? bi Kenapa matobi Karena pasangan. Kenapa pasangannya? Nih, baris-baris patah dengan alif. Alifnya warnanya hijau. Setiap yang hijau-hijau panjang nih. bi ini yang berdiri mata asli ini tak tunjukin tuh ya. Nanti sudah punya CD tutorialnya enak. Bisa ada tulisan, bisa ada petunjuknya. Mata'al lakum lakum idhar hukum mimati ketemu waw idhar syafawi. Walian walian amikum. Walian amikum. Walian walian amikum. Gabungin mata'al mata'al lakum wali an'amikum mata'al lakum wali an'amikum pakai lagu mata'al mata'al lakum wali an'a wali an'amikum mata mata'al متاعا لكم ولأن ولأنعامكم jangan wali ane ya n-nya wali'an'amikum ayat 34-nya Faiza jaa mad wajib mutasil nih. Faiza jaatit gitu. Jaatit. Aduh atit jangan <laughs> ya. Sakit gitu. Faiza ja'atit tom tom Tom Matul. ini mad lajim musakal kalimi matobi ketemu huruf Tom Matul kube kube koklah sugro kube ro gabungin faiza faiza Tom Matul kubro. Apa baca Quran harus dihentak gitu? Enggak usah. Ini kan lagi belajar untuk pemula atau menengah yang baca Qurannya belum lancar. Fa'ira ja'atit tommatul kub kubro. Gabungin pakai lagu. Faizan ja, faizan ja, antiup Tammatul kubra. Ada hentakan? Gak ada. Ngambil nafas? Gak ada. Gak boleh haram. Hanya dalam latihan aja. Tiga lima. Yauma. Tuh. Eh, yauma. Yatazakkarul. Yatazakkarul. Zal. Yatazak. Dal. Dal titik. ral. Agak lidahnya seperti digigit. Yatazakkarul Karo ya tarak karul insanu masa'a masa'a coba lagi yauma yauma jangan yauma yauma nah, pendek yauma ya tazakkarul insanu ma matobi sa'a mad asli gabungin Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Ketiganya sudah tidak boleh ada hentakan lagi. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Ayat 36 Nah, sebelum 36 dari ayat tas dulu ya, dari 30. Laguin. Wal arda wal wal jangan wale. Wal arda ba'da zalika dahaha. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرسا أرسا سين kecil أرساها ها هذا ده متاعا لكم ولأن ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى 36 Waburrija Waburrizai Waburrizatil Waburrizatil Jahim wabur wabur rizai wabur rizatil tuh ya wabur rizatil jahimu atau waburizatil jahimu jahim atau bi jahimu liman liman jadi limai limai yaro limai yaro liman jadi limai limai limai limai yaro digabungin ya wabur wa burriza zai wa burrizatil ja Jakarta. Ini beda jim, beda zai. Wa burrizatil jahimu ja, Jakarta. Jahi jahimu limai limai yaro limai yaro gabungin pakai lagu wabur wabur rizatil وبرزت الجحيم لمن لمن يرى 38 فأما من طغى Tuh ya. Fa'amma man tagha digabungin fa'amma man mannya jadi ifa Fa amma ma gitu. Fa amma ma tagha. Digabungin fa amma ma fa amma ma tagha. so ya. Fa am gunnah. Fa am fa amma man tagha wa asara sa' wa asarol hayatad dunya. Gabungin wa asarol hayatad alif lam samsiah. Hayatad dun ya harusnya idgham jadi idhar idhar mutlak di sini. Dun ya jangan doya ya. Wa asarol hayatad dunya hayatad masuk ke d. Hayat kedal hayatad dunya digabungin وآ وآثر الحياة الدنيا فإنال فإنال جحيم hiyal hiyal ma'wa gabungin fa innal jahi jahima hiyal hiyal ma'wa laguin fa in fa in فَإِنَّ ال الْجَحِيمَ هِيَ هي ال وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ مقام ربه مرسلة قصيرة ربه ونهن ونهن نفس عن الهوى gabungin wa amman خاف مقام ربه ونهى النفس anil anil hawa lagu in wa am wa amman wa amman khafa wa amman khafa maqama rabbih wa nahana nafs anil hawa ya wa nahan nafsa anil hawa tuh ya fa in gunna fa innal jannata hiyal ma'wa fa innal tuh fa innal jannata hiyal ma'wa gabungin Fa innal jannata hiyal ma'wa laguin. Satu kedua nggak benar ya untuk latihan aja. Ketiga baru. Fa in fa innal jannata hiyal ma'wa. 46 42 yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha. Yas yas'alunaka 'anis 'anis sa'ati ayyana mur mursaha. Gabungin. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. empat tiga sekarang. Fima anta min zikraha. Gabungin. فيما أنت من ذكراها لاجئين في فيما فيما أن فيما أنت من ذكرك همس في فيما فيما أنت من ذكراها إلى ربك من تهاها إلى ربك من تهاها in إلى Rabbika منتهاها إنما anta منذر, منذر man jadi mai mai syaha gabungin innama anta munziru may yakhshaha yakhshashin may yakhshaha lagu in innama innama innama anta munziru innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan au duhaha au duhaha gabungin كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عين إلا عشية أو ضحاها laguin كأن كأنهم يوم يرونها لم لم لم إدهار من متي لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا إلا لم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها إلا إلا عشية au duhaha. Sadaqallahul ladin. Terima kasih kebersamaannya. Sayang waktunya ya. Besok kita indik Quran. an dipotong, diputus, di lagu sudah selesai. Untuk hari Rabu, murotalnya surah Al-Anfal ayat 40 sampai 75. Ada saran dari kritik, jangan sungkan disampaikan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. 0812 satu Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Bila kita pikul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim radio kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 850-4908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. ke-27 di bulan Januari tahun 2009. Selamat pagi para pendengar, selamat mengikuti acara ulang tahun pagi hari ini. Selamat pagi para pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari Selasa pagi kita kembali berjumpa dan perkenankan pertama-tama kami menyampaikan ucapan selamat berbahagia untuk yang berulang tahun. Untuk Anda yang ingin menyampaikan ucapan ulang tahun, Anda bisa menghubungi pesawat telepon kami di 859 04785 atau lewat pesan pendek ke 021 912 13135. Telepon sudah berdering sekarang. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini ya? Dari Pak Haji Parman. Pak Haji Parman, di mana Pak Haji Parman ya? Ini di anu di Sukapura. Sukapura. Iya, Pak. Oke, okay. ada yang ulang tahunnya Pak Haji? Yang ulang tahun hari ini Ananda tercinta namanya Bambang Suparmanto. Oke, okay. usia berapa Bambang nih? Ya. Bambang ini usia berapa? Mas Bambang usianya 25. 25 silakan ucapannya ya Pak Haji. Ya, eh, terus eh, tanggal 23 kemarin Ananda tercinta Rizky Raina ulang tahun. Rizky Raina ulang tahun berapa Rizky Raina? Uh, 19 19, oke okay. <laughs> Ya. iya sekaligus saja ucapannya Pak Haji ya, silakan ya, sekaligus ya hmm menjadi anak yang soleh dan soleha. Iya. Kerukunan bagi nusa dan bangsa. Hmm. Menjadi uh, anak yang tekun, rajin. Iya. Uh, semoga uh, sukses. Iya. Dengan lupa berdoa. Hmm. Semoga selalu mendapat barokahnya dari Allah swt. Amin. Insya Allah amin. Doanya Bang Anu Bang Pan. Ya doanya mudah-mudahan baik Bambang maupun Rizki diberikan kemudahan dalam mengarungi kehidupan ini ya diberi